Maaf Ustaz, saya orang awam dan mau bertanya. Saya pernah melihat lukisan atau gambar orang dipajang. Di bawahnya saya baca Syekh Abdul Qadir Jelani. Siapakah beliau itu? Kadang sering juga disebut nama dia di doa-doa zikir dengan awalan khususan Syekh Abdul Qadir Jelani. Abdul Qadir Jelani rahimahullah adalah seorang ulama bermadhab Hanafi, Hanafiyah. Jadi termasuk ulama besar sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Jelani itu adalah ulama besar dari madhab Hanafiyah. Hanafiyah ya, di Irak, di Kufa. Beliau termasuk ulama besar, tapi beliau tidak pernah seperti apa yang orang nisbatkan sekarang. Dianggap dia beginilah, dianggap dia begitulah, rohnya bisa datanglah beragam macam khurafat. Itu nggak benar semuanya, nggak benar. Apalagi dilukis-lukis. Dalam Islam tidak ada lukisan, tidak boleh dilukiskan gitu. Ini juga termasuk pelanggaran. Kalau masalah orang mendoakan umumnya kata ulama adalah doa itu masuk kepada sampai kepada seluruh muslimin kalau dia umumkan. Kalau dia mau khususkan juga namanya, dia mengatakan Ya Allah ampunilah <coughs> Abdul Qadir Jailani misal khusus dia mengucapkan itu boleh-boleh saja tapi lebih penting dia mendoakan dirinya dan kerabatnya umum saja tidak usah dikhususkan nama orang-orang terdahulu umumkan ya Allah ampuni muslimin dan muslimat yang hidup dan yang sudah mati sudah kena semuanya dapat insya Allah semuanya Apakah cerita-cerita tentang karomah kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani itu benar-benar adanya? Apakah Syekh itu seorang wali? Kita meyakini seperti Syekh Abdul Qadir Jailani insya Allah termasuk wali dari wali-wali Allah dan dia seorang ulama ya di antara para ulama ahlu sunnah dan dia punya buku-buku yang terkenal ya. Akan tapi cerita-cerita yang berlebih-lebihan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kita bilang mana sanatnya, mana ceritanya. Karena cerita-cerita tersebut saya katakan cerita-cerita itu belum tentu benar. Terlalu banyak cerita-cerita tentang Wali Songo yang belum tentu benar, nggak ada sanatnya, nggak ada sanatnya. Seperti si Abdul Qadir Jalan disebutkan ada seorang wanita anaknya meninggal dunia, maka dia sedih sekali. Laporkan kepada si Abdul Qadir Jalan, Syekh anak saya meninggal dunia. Maka Syekh bilang tunggu, maka Syekh pun mengejar malaikat maut, dikejar, suruh berhenti. Akhirnya dia bawa keranjang roh waktu itu ya, bawa keranjang apa? Roh. Akhirnya entah bagaimana ceritanya keranjang ruhnya tumpah, akhirnya anak tadi hidup, yang lain juga ikut hidup. <laughs> ini kan konyol seperti ini. Nabi Muhammad saja nggak bisa nolak. Datang malaikat maut waktunya meninggal meninggal. Ini Syekh Qadir Jalil menghentikan malaikat maut suruh mengembalikan mayat. Ya ini nggak mengembalikan ruh. Ini nggak benar sampai terlalu berlebihan seperti ini sudah masuk kepada ranah tauhid rububiyah. Seakan-akan mengatur alam semesta, seakan-akan mengatur hidup dan mati. Ini kesyirikan seperti ini. Artinya apa? Orang tidak boleh mati kalau tidak sesuai dengan kehendak dia. Ini nggak benar seperti ini. Maka saya katakan, uh, eh, ada pun cita-cita tentang beliau Allah alam bisawab. Mungkin beliau punya karoma-karoma ya mungkin. Tapi kita kan tidak menilai kecuali dengan ada sanatnya. Kalau ada sanatnya cerita tersebut dengan sanat yang sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tapi ada pun cerita cita berlebihan seperti tadi, maka tentunya tidak benar. Syekh Abdul Qadir Jilani itu di atas madhab Imam Ahmad bin Hambal. Beliau madhabnya Hambali. Hambaliyul madhab. Dalam masalah akidah, beliau ditanya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Adhabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Ya, ketika menterjemahkan biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang benar Al-Jilani, bukan Al-Jaye. Yang benar Al-Jilani. Dari negeri Jilan. Ya, Beliau dikata ditanya, "Fama aqidatuka ya Syekh?" Apa akidahmu hai Syekh? Faqala, maka beliau menjawab, "Aqidati aqidatus sahabah." Akidahku aku ikut para sahabat. Kalau gitu antum ikut si para sahabat. Jangan hanya sebatas Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya punya bukunya yang ditulis oleh kitab oleh siapa Imam Abdul Qadir Al Jilani. Judulnya Al-Gunyah. Dan ternyata, maaf-maaf ya, Syekh Abdul Qadir Jailani keyakinannya bertabrakan dengan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Karena kaum, kaum muslimin Indonesia banyak menisbatkan kepada akidah Asy'ariyah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani termasuk yang membantah akidah Asy'ariyah. Di mana dalam kitab Al-Gunyah beliau berkata begini, "Wa kana Allahu ala arsyi istawa." dan adalah Allah bersama yang di atas arasnya. Yukal kama tak asyarah. Dan tidak boleh dikatakan seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah bi annallaha fi kulli makan bahwasanya Allah di setiap tempat. Jelas, kalau antum nggak percaya silahkan rujuk kitab Al-Gunyah tulisan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tegas di situ beliau mengatakan begitu. Saya pernah Pak, maaf maaf saya di salah satu kiai di kampung saya dia mengkafirkan saya. Hanya kanya saya berkeyakinan bahwa Allah bersamanya di atas arsh. Kata dia, Ustadz Badur Salam itu kafir. Masa dia mengatakan bahwa Allah yang di atas arash? Ya. Saya bilang, kalau gitu kenapa Bapak tidak mengkafirkan Syekh Abdul Qadir Jilani? Bapak mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh itu khutbul, kutub. Ya wali itu wali. Dalam dunia tasawuf Syekh Abdul Qadir Jani itu disebut dengan apa? Al-Ghawth, kutub. Walinya para wali sampai derajat yang paling tinggi, Pak. Sampai disebutkan dalam manakib Syekh Abdul Qadir Jailani katanya Syekh Abdul Qadir Jailani menempeleng malaikat maut, ya. Hebat. Kita katakan, Taib, Anda menghormati Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan Allah bersamanya di atas arash. Kenapa anda tidak kafirkan sekalian? Inilah ya akhi, memang kita harus membuka pemahaman kepada masyarakat siapa hakikatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani itu hidup setelah imam yang empat. Makanya disebut bahwa beliau di atas fikihnya dalam masalah madhab, madhab beliau madhab Imam Ahmad bin bukan Syafi'i beliau tapi hambaliul madhab. Ya. Tolong Ustaz jelaskan tentang Abdul Qadir Jailani. Apa betul Abdul Qadir Jailani mempunyai banyak karomah-karomah? Imam Nawawi, Imam Ahli Hadis mengatakan banyak orang menisbatkan karomah kepada orang tertentu. Tapi yang paling pasti dan terpercaya karomahnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Si Abdul Qadir Jailani riwayat tentang karomah-karomahnya itu diakui oleh Imam Nawawi, diakui oleh Imam As-Suyuti, diakui oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia lebih dulu dari mereka. Abdul Qadir Jailani lebih dulu daripada mereka. Ah, maka oleh sebab itu, tapi yang tak boleh itu adalah fanatik sampai meminta kepada dia. Ah, itu. Naik sampan. Asal ada angin topan. Oh, Syekh Abdul Qadir Jailani tolonglah selamatkan kami. Memintanya kepada Allah bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani ikhtilaf ulama tapi bukan minta kepada dia ya Allah aku memohon kepada engkau kepada Allah mintanya bukan kepada Syekh Abdul Qadir Al Jailani Syekh Abdul Qadir Al Jailani seorang ulama yang zuhud yang wara yang berilmu yang alim adapun orang-orang yang datang setelah dia banyak membuat-buat cerita, menisbat-nisbatkan cerita, lalu ditempelkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Hati-hati. Maka mesti baca buku yang terpercaya. Buku-buku yang dapat dipertanggungjawabkan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama tarekatnya, Tarekat Qadiriyah. Karena dia yang membuat Abdul Qadir Al-Jailani. Kampungnya di Irak. Makamnya di Irak. Hah? Boleh tak cerita tentang Syekh Abdul Qadir? Jailani. Ha, cerita ni panjang, cerita pendek-pendek dah lah. Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jailani ni, dia orang Iraq. Ha, dia lahir pada abad ke lima Hijrah. Abad ke ha, lima tak? Ha, 5 Hijrah. Dia orang Iraq. Ha, daripada kecil, dia mengembara tinggal kapung. Dia pergi ke Baghdad berguru. Nah, ha, di antara guru-guru beliau yang terkenal Syekh Ibnu Akil. Nampak? Syekh Ibn Waqi tu. Nah, ha, orang ngaji dia tahu kan? Kenal Ibn Waqi. Nah. Dan dia bermazhab Hambali. Nah, dan banyak mengarang kitab-kitab dalam bab fiqh dan tasawuf. Nah, ha, tapi nak pergi ke tasawuf pun tengok dia mengaji dengan ulama-ulama nahu, ulama sarah, ulama-ulama tentang lughah. Nah, ha, kita pergi tasawuf lalu. <clears throat> dan di antara muridnya yang terkenal Ibnu Qudamah Imam Ibn Qudamah Pengarang kitab Murni Kitab Murni ada dua Satu Murni Ibn Qudamah Satu lagi Murni Khatib Syarbini Murni Khatib Syarbini Mazhab Syafi'i Fekah Murni Ibn Qudamah Mazhab Hanbali Faham? Ha. Jadi Ibn Qudamah anak murid dia Tok guru dia Ibn Akhir Dan dia meninggal dunia pun di di Arab juga ha. Soalan seterusnya Syekh Abdul Qadir Jailani keluar daripada Jilan untuk pergi ke Baghdad belajar dihantarkan oleh ibunya. Mengatakan, "Wahai anakku Abdul Qadir, ayahmu telah berwasiat bila mana sebelum meninggal dunia untuk menjadikan kamu adalah anak yang belajar menghabiskan waktu untuk belajar ilmu agama." Dan dia tinggalkan untuk kami sedikit harta bekalan kamu untuk belajar. Aku letakkan ini harta dalam poketnya situ dijahit sikit oleh ibunya. Sebagai bekal kamu nanti di sana. Dan aku berwasiat kepada kamu, wahai anakku, jangan kamu berdusta. Syekh Abdul Qadir Jailani ikut dengan satu kafilah dititipkan oleh ibunya untuk berjalan <clears throat> sampai ke Baghdad. Di perjalanan perompak datang merompak semua diambil harta satu kafilah semua. Beberapa perompak yang lalu lalang tengok budak kecil masih kecil Syekh Abdul Gadir tak dipedulikan kecuali satu orang daripada perompak saja nak tanya kau wahai budak kamu ada duit ada harta enggak ada enggak berapa diberitahu jumlahnya mana harta itu ada dalam poket saya sendiri Ditanya oleh ketua perompak, kamu tahu siapa saya? ya saya tahu. Kamu perompak yang akan ambil duit saya. Lalu kenapa kamu begitu kepada saya? Sementara kamu tahu kalau duit kamu akan aku ambil, aku rampas. Kalian, ya, saya ketika keluar daripada rumah saya diamanahkan oleh ibu saya untuk tidak berdusta. Maka saya pun ketika ditanya saya tak mau berdusta. Ketua perompak itu mengatakan, mana ibu kamu tahu kamu berdusta atau tidak sekarang ini? Ya, ibu saya tak tahu, tapi saya masa ambil janji kata ya untuk tidak berdusta kepada ibu saya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun sahaja saya tak akan berdusta. Itu ketua perompak bagi tahu kepada perompak semua, "Hei, Ini budak kecil janji dengan maknya tak berdusta dalam keadaan tidak dilihat oleh maknya tidak berdusta juga. Kita bertahun-tahun adalah melakukan perkara-perkara yang mungkar yang disaksikan sentiasa oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Budak ini merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ambil janji daripada ibunya. Taubah kembali semua kau disuruh kembalikan itu harta yang dirampas daripada kafilah dikembalikan semua kepada kafilah. Semua perompak bertaubat. Ditanya oleh ketua perompak kamu nak pergi mana? Saya nak pergi Baghdad cari ilmu. Saya ikut dengan awak pergi cari ilmu. Kata Syekh Abdul Qadir mengatakan mereka adalah orang pertama yang bertaubat di jalan Allah disebabkan oleh aku. Masih kecil. Sebab apa? Menjadikan Allah pengawas untuk tidak berdusta ketika mengambil janji. Kita tanya diri kita sendiri berapa kali lidah ini dalam satu hari sekarang berdusta. Untuk hari ini, semalam, minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas. 15 tahun yang kita hidup. Pernah kita kira berapa kali kita berdusta?